babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ketujuh ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Wendan Lubis sebagai Resi Amista, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Juni sebagai Kisura Praba, Sunario sebagai Langkan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan kembali menolak segala bentuk rayu dan rengekan Raden Sakapalwakuna. Dan Anting Wulan kembali menantang Raden Sakapalwakuna. Menantang kakangnya untuk memenuhi syarat pertama yang diberikannya dahulu. Hmm. Baiklah, kita kembali saja pada perjanjian kita. Aku tidak akan menarik semua ucapan-ucapanku dahulu. Nah, tundukkanlah aku. Itu adalah syarat yang pertama untuk mendapatkan cintaku. Ayo, ikutlah aku. Tunjukkan kehebatanmu. Aku akan menerima cintamu jika kau berhasil memenuhi tiga persyaratanku. Oh, Adik Wulan, untuk apa semua ini? Percayalah, aku benar-benar mencintaimu. Aku membawamu ke tempat ini adalah untuk memberikan kesempatan padamu untuk mendapatkan cintaku. Jika kau tidak segera menyerangku, aku akan kembali ke istana. Ayolah, Kakang. Baiklah, Hadi Wulan. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah, Hadi Wulan. Hei, aku bukan kanak-kanak, Kakang. Mengapa kau memperingatiku sedemikian rupa? Ayo, seranglah. Baiklah. Hajah! Hei! Jaga bagian pundak dan dadamu. Iya. benar-benar menghinaku, Kakang. Jaga ini. Iya. Iya. Anting Bulan yang merasa tersinggung dengan sikap dan cara kakangnya bertempur, segera saja menyerang Raden Sakapalwakuna dengan jurus-jurus andalan dari Banyu Cakrabuana. Ayo, bangkitlah kakang. Jangan hanya pandai memperingati aku. Ayo, bangkit dan berhati-hatilah. Baiklah. Kita lanjutkan lagi beberapa saat Adi Ulan. Mengapa harus beberapa saat? Ayo, satu hari satu malam pun aku akan melayanimu, Kakang. Baiklah. Hop, Silat! Dari Haji Jala Sukma. Ya. Aku tidak perlu iya. mengkhawatirkan dirinya. Kepandaian di Ulan iya. sangatlah tinggi. Dia iya. pasti akan dapat berputar-putar di sekelilingku. Iya. Ia bertempur hanya membuang tenaga percuma. Hap, hit! ia melompat mundur dan menghentikan serangannya. Kita hentikan saja pertarungan ini, di Bulan. Tidak ada gunanya. Kita bertarung bagaikan dua orang musuh besar. Anting bulan yang merasa terkejut karena kehilangan tenaganya secara tiba-tiba jatuh terduduk Raden Sakapalwaguna melepaskan serangannya. Akan tetapi, beberapa saat saja semua tenaganya telah pulih kembali. Dan tanpa disangka-sangka, ia menyerang Raden Sakapalwaguna. Pemuda yang sedang kasmaran itu sedikit pun tidak mengira akan serangan dari anti Mulan. Gerak refleks dari dalam dirinya menyentaknya dan serangan yang semula menuju dadanya berhasil dihindari. Akan tetapi, pundaknya lah yang menjadi korban. Kenapa berhenti, Kakang? Aku belum lagi kalah. Ayo, bangkitlah. Mari kita lanjutkan pertempuran ini. Kau keterlaluan, Adi Ulang. Oh, ah, kau keterlaluan. Hm. Apakah kau masih belum sanggup, Kakang? Jika begitu, belajarlah lebih jauh lagi. Aku akan menunggumu. Nah, sekarang mari kita kembali. Tunggu. Tunggu dulu, Wulan. Aku akan mencobanya. Oh, bersiaplah kau. Keadaan tubuhmu tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertempuran ini. Sudahlah. Tidak. Aku akan mencobanya sekali lagi. Bersiaplah. Sisa Kapal Wakuna yang merasa penasaran dengan sikap dan perbuatan Antikulan, kini menyerang wanita yang dicintainya dengan jurus andalan dari Aji Jal Sukma Dengan gerak tangan dan kaki yang aneh, Raden Sakapal Wakuna dengan cepat berputar mengitari Antimulan. Bye. kau mampu. Iya, kau... Kau menang, adikmu. Aku mengaku kalah. Memang, aku tidak akan mungkin dapat mengalahkan dirimu. Ah. Tidak, kakak. Tidak. Kau akan dapat mengalahkan diriku. Kau mampu mengalahkan diriku akan mampu, kakak. mencintaimu. Tapi itu bukan berarti aku akan menerima dirimu. Ulan, kau, kau. Aku mencintaimu kakak, sebagaimana kau mencintaiku. Tapi itu bukan berarti aku akan dapat menerima dirimu, menerima cintamu, oh, kehadiranmu. Ulan, Ulan kau, kau. yang juga kehilangan tenaganya akibat tumbukan kekuatan dengan Raden Sakapal Wakuna terduduk lemas. Di samping Raden Sakapal Wakuna yang tidak sadarkan diri, sementara itu di tempat lain yang jauh dari kota raja. Jika tuanku ingin selamat, cepat-cepatlah pergi. Tinggalkan tempat ini segera. Oh, oh, biarkan hamba sendiri di sini. Oh, kelak jika sudah sembuh semua luka-luka di tubuh hamba ini, oh, hamba akan menyusul ke tempat yang telah kita tentukan biarlah aku menunggu beberapa saat di sini. Mungkin sebelum malam nanti, lukamu itu dapat kau sembuhkan. Beristirahatlah. Hmm, bersemedilah, Amista. Aku juga akan beristirahat beberapa saat di hutan ini. Tapi Tuhanku, jika mereka datang mengejar, tentu Tuhanku akan celaka. Aku rasa mereka tidak akan mengejar kita. Mereka pasti tengah sibuk membenahi kota raja yang menjadi karang abang di beberapa bagian. Perbuatanmu itu tepat sekali, Langkan. Kekacauan yang kubuat itu membuat mereka semakin memperketat penjagaan di kota raja. Tenang-tenang saja, Amista. Hmm. Kau berjagalah, Suraprabha. Menyebar di sekitar tempat ini. Aku akan beristirahat. Ki Suraprabha kemudian memerintahkan Langkang dan kedua adiknya untuk menjaga di tempat yang ditentukannya. Sementara itu Langkang memandang Ki Suraprabha dengan pandangan yang sinis dan tidak bersahabat. Oh, Langkan, kau ke sebelah timur. Baiklah, Kisura. Berhati-hatilah dan bertindaklah dengan tepat dan sebaik-baiknya. Hmm. Thank you. dan iblis Segoro hirang itu akan menjadi semakin besar kepala dengan pujian atas perbuatan biadabnya. Oh, untunglah Baginda masih memandang pengabdianku sekian belas tahun. Oh, hingga ia tidak dengan mudahnya terpengaruh oleh sikap iblis yang tidak mungkin dapat kuikuti. Ada yang datang menuju ke tempat ini. Suara itu menjadi semakin jelas. Aku akan mengusir mereka. Yeah! Kau ulangkan, kenapa kau membunuhnya? Ah, lalu apa yang akan kau lakukan dengan dua orang penduduk itu? Apakah kau akan mengusirnya dan kemudian terlibat dalam pembicaraan dengan orang desa itu? Hingga mengganggu istirahat Baginda. Oh, daerah ini adalah bagian. Aku yang harus bertindak di sekitar daerah ini. Jangan bicara terlalu keras. Nanti Baginda dan Resi Amista akan terganggu. Awas kau lang. Satu saat kita akan menyelesaikan semua ganjalan ini. Jangan kau kira aku menjadi takut dengan kepandianmu itu. Dengan segoro ireng. Ah, ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Dua orang penduduk datang ke tempat ini. Dan saya sudah menyelesaikan tuanku. Tetapi... Shh, ada lagi beberapa yang datang. Bersembunyilah Tuanku, biarlah hamba yang akan membereskan. Tuanku tenanglah di sini. saat ini, kita mencari tempat yang lebih sunyi lagi di dalam hutan yang lebat. Hai! Kemudian Prabu Sara mengambil satu keputusan untuk segera mencari tempat lain yang lebih aman dan tenang. Akan kemanakah kita, Tuhanku? Prabu Sora bersama dengan Resi Amista, Ki Suraprabha dan tiga orang pengikutnya murid dari Segoro Ireng memacu kudanya menuju arah timur ke sebuah hutan lebat di mana Anting Wulan dan Raden Sekapal Wakuna berada. Nah, para pendengar sekalian, Apakah yang kemudian akan terjadi? Apakah Anting Wulan dan Saka Palwaguna yang berada dalam keadaan lemah akan berhasil menghindar dari kelompok Prabu Sora? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Pombat, Promah dan Prokol bersama teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Pada seri yang ke-8 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Wenda Lubi sebagai Resi Amista, Juni sebagai Kisura Praba, Naryo sebagai Langkan, dan pembawa cerita Neni Sumarti. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora bersama dengan para pengikutnya meninggalkan hutan kecil yang terlalu dekat dengan desa mereka pergi ke arah timur, mencari tempat yang lebih aman untuk beristirahat, menyembuhkan luka-luka si Amista Dan perjalanan mereka justru menuju hutan, di mana Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna berada. Hamba kira hutan ini cukup aman, tuanku. Kita beristirahat di sini saja. Iya. Kita masuk lebih ke dalam lagi. Ayolah. Oh, lihat itu tuanku. Sebuah goa yang sangat besar. Oh, iya. Gua yang baik untuk tempat persembunyian. Hmm, iya. Gua itu kelihatan hanya dari sudut sebelah sana. Bagus. Sebuah tempat yang cukup tersembunyi. Periksa dan bersihkanlah gua itu, Langkan. Baik, tuanku. Oh, mari adik-adikku. Silakan tuanku. Gua itu cukup bersih dan aman. Silakan tuan. Hmm. Suraprabha, tolong Resi Amista turun dari kudanya. <laughs> Hamba tidaklah terlalu lemah seperti yang Tuhan sangka. <coughs> Lihatlah, hamba masih sanggup untuk melompat dari atas kuda itu. Iya, jangan terlalu memaksakan diri Amista. Beristirahatlah. Oh, ampun tuanku. Oh, semua itu hamba lakukan hanyalah agar tuanku tidaklah terlalu mencemaskan keadaan hamba. Kekuatan hamba akan pulih kembali esok pagi. Hamba akan bersemedi tuanku. Ya. Aku juga ingin beristirahat. Kalian jagalah tempat ini. Dan ingat, aku tidak ingin kalian bertengkar sebagaimana tadi malam. Baik, tuanku. Sementara itu tidak jauh dari tempat Prabu Sora beristirahat, Anting Wulan masih saja duduk termenung tanpa menghiraukan Raden Sakapal Waguna yang tergolek pingsan di sampingnya. Kau harus mampu mengalahkan diriku, kakak. Kau harus dapat mengalahkan diriku. Baru aku akan menerima cintamu. Hm. Apakah benar, kakak? Tamu itu, Hai Anting Bulan? Apakah saat ini kepandaiannya masih berada di bawah tingkat kepandaianmu? Apakah kau akan dapat mengalahkan dirinya jika kau bertanding secara jujur? aku mengalahkannya secara jujur. Aku tidak berbuat curang. Dia belum dapat mengalahkan aku. Kepandiannya masih di bawah tingkat kepandianku. Bersikaplah lebih jujur lagi, Anting Bulan. Bersikaplah lebih jujur lagi. Aku jujur. Aku mengalahkannya secara kesatria. <laughs> Kau mengalahkannya bukan dengan cara kesatria. Kau telah melukai dirinya. Manakala ia dalam keadaan lengah dan tidak siap. Kau berlaku curang, Anting bulan. Kau bertarung bukan dengan caramu Kau bertarung tidak secara kesatria. Oh. Dia belum bisa mengalahkan diriku. Dia belum bisa mengalahkan diriku. Memang, dia belum dapat mengalahkan dirimu. Tapi kau pun tidak akan mungkin dapat mengalahkannya dengan mudah saat ini. Dia telah menguasai ilmu jala sukma secara sempurna. Kau tidak akan mudah mengalahkannya, Anting Bulan. Kepandiannya saat ini hampir tidak berbeda dengan kepandianmu. Ya, ya, memang kepandiannya saat ini sangatlah tinggi. Kepandiannya Dan jika kau berlaku jujur, kelingahanmu tadi akan menjadi kekalahan. Jika saja kakangmu meneruskan serangan-serangannya. Kau sudah kalah, Anting Bulan. Kau sudah berhasil ditundukkan kakangmu. Dan kau harus menyadari itu. Ya, Aku memang sudah kalah. Aku telah berlaku curang pada Kakang Saka. Aku berdosa padanya. Oh, aku aku harus menyadarkannya. Aku harus menolongnya. Kau kau sudah sadar sadarkah Tunggulah sebentar. Aku akan mencarikan air untukmu. Anting Wulan kemudian berlari cepat mencari air untuk kakaknya. Beberapa saat ia berkeliling, akhirnya ia berhasil mendapatkan air dari sebuah sungai kecil. Akan tetapi, Ketika ia tiba kembali di tempat mana ia tinggalkan kakangnya, jantungnya berdenyut cepat ketika mengetahui kakangnya tidak lagi berada di tempat semula. Kakang, kakang, kakang. Apa yang telah terjadi dengan kakang Saka? Tidak mungkin ia meninggalkan tempat ini. Keadaan tubuhnya terlampau ada sesuatu yang terjadi dengannya. Aku akan mencarinya di sekitar tempat ini. Hindarilah ia dari celaka dan derita. Oh, aku berdosa. Aku bersalah jika sampai terjadi apa-apa dengan Kakang Saka. Pastilah ada seseorang yang menemukannya dan membawanya pergi. Ya, aku harus berhati-hati. Kepandianku belum lagi pulih. Hmm. Hari sudah menjelang senja. Kemanakah aku harus mencarinya lagi? Hampir seluruh tempat di sekitar hutan ini sudah kujelajahi. jelajahi. Tapi tapi aku Sora, Dia kelihatan sedang berjaga-jaga. Apakah Prabu Sora dan Resi Amista juga berada di tempat ini? Ah, aku akan melihatnya dari bagian lain. berjaga-jaga. Ya, ya. Aku mengenalnya. Laki-laki itu adalah salah seorang dari tujuh orang murid Segoro Ireng yang menjadi lawan Kakang Saka. Oh, ya, pastilah Prabu Sora berada di tempat ini. oh, lalu, lalu, apakah hilangnya kakang Saka? ada hubungannya dengan mereka. Oh, celaka. Berbahaya sekali keadaannya jika begitu. Oh, aku tidak mungkin dapat membebaskannya dalam keadaan seperti ini. Oh, ah, Dewata aku. Apa yang harus kulakukan kini? Oh. Oh. Aku harus mengembalikan kekuatanku dahulu aku dapat memikirkan cara untuk membebaskan Kakang Saka. itu akan dapat menyelimuti dan membungkus tempat ini. Ah, aku harus segera mengembalikan tenaga saktiku. Resi Amista pasti berada di tempat itu dan dalam keadaan terluka parah. Aku harus bersemedi. Ah, hup. Anting Wulan memejamkan mata dan mulai memusatkan pikirannya. Telinganya yang belum sepenuhnya tenggelam dalam pemusatan pikiran mendengar langkah kaki seseorang mendekati tempatnya bersemedi. Hmm. Aku mendengar langkah seseorang yang mendekati tempatku. Ah, langkahnya demikian berhati-hati. Kakaknya ia sudah mengerti kehadiranku di tempat ini. Kaukah di situ Nona Anting eh, ini aku, Suraprabha. Aku tahu kau sedang dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Karena itu kuharapkan kau menyingkirlah lebih jauh lagi. Beberapa orang kawan-kawanku pasti akan meronda ke sekitar tempat ini. Kau pasti akan dapat ditemukannya. Iya. Apakah ia tengah memancingku untuk keluar dan kemudian menangkapku? Oh, baiklah. Jika kau tidak mau menemuiku, tapi dengarlah kata-kataku. Jauhi tempat ini. Aku pergi. Tunggu. Paman Surah. Jangan terlalu keras. Tiga orang murid Segoro Ireng mempunyai telinga yang tajam. Oh, terima kasih atas peringatanmu, Paman Suraprabha. Ah, tapi jika boleh aku tahu, mengapa kau menolongku? Itu adalah urusanku. Mengapa kau mengkhianati Prabu Sora junjunganmu? Jika kau tidak suka lagi dengannya, bukankah kau dapat meninggalkannya saat ini? Ah, itu urusanku. Ah. Biarlah. Hmm. Paman, apakah kawanku ada bersama kalian? Iya. Langkan murid dari Segoro Ireng itu telah menemukannya. Dia telah menemukan kakangmu yang merupakan orang yang dibenci, orang yang telah mengalahkannya. Oh, uh, Paman, uh. Uh, aku percaya kau adalah orang baik. Tolonglah kakangku, selamatkanlah dia. Tidak mungkin, tidak mungkin Nona. Keadaanku di sana tidaklah berarti. Kau tolonglah jika kau memang benar-benar mampu. Uh, maaf, aku harus segera kembali. Ingat, jauhilah tempat ini. Terima kasih, Paman Suraprabha. Malam menjadi semakin gelap. Anting Wulan perlahan-lahan merayap menjauhi tempat persembunyian Prabu Sora dan para pengikutnya. Dan setelah mendapatkan tempat yang jauh dan dirasa cukup aman, Anting Wulan mulai bersemedi, mencoba untuk mengembalikan kekuatannya hingga fajar menjelang. Ah. Alangkah segarnya tubuhku setelah semalam-malaman bersemedi. kembali. Hias! Hias! Hias! Tidak mungkin aku dapat menghadapi salah seorang dari mereka dengan keadaanku seperti ini. Tenagaku baru pulih sebagian saja. Mungkin jika aku terus bersemedi, malam nanti kekuatanku akan pulih seperti sedia kala. Tapi aku aku harus melihat keadaannya. Aku khawatir jika mereka meninggalkan hutan ini dan aku akan kehilangan Kakang Saka. Wah, akan kulihat. hilangkan. Paksa dia untuk membuka mulut. Mengapa tubuhnya jadi terluka seperti itu? Baik, tuanku. Nah, anak muda, kukira aku tidak perlu mengulang lagi pertanyaan itu. Kau pasti telah mengerti. Ayo jawablah. Mengapa kau jadi seperti ini? Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Ha? Wah, aku... Aku sedang menderita sakit berat. Aku... Oh, aku terjatuh dari pohon itu. Ah, setan! Kau menganggap aku anak kecil dan juga Baginda. Jawablah dengan jujur. Atau kau akan kubuat mampus dengan tubuh bengkak karena pukulanku. Ya, ah, ah, ah, Langkan, murid dari Segoro Ireng yang mendendam pada Raden Sakapal Wakuna yang telah mengalahkannya, menjatuhkan pukulan-pukulan keras ke wajah dan tubuh Raden Sakapal Wakuna. Akan tetapi, pemuda yang telah tak berdaya itu tetap saja tidak membuka mulutnya. Ia mengkhawatirkan keadaan anting bulan jika sampai tertangkap juga oleh Prabu Sora. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Romah dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.